Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal setorkan dulu yang sudah kemarin dijanjikan. Tafadhal anda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Tsani an radhiyallahu anhu bainama bainama ya sallallahu alaihi wasallam rajulun shadidu taala Qala. Qala. Ajib nalahu. yaraka. Fa'innahu yaraka. Qala fa'akbirni anisa. Qala mal mas'ul anha ya'lamu min as-salim. Qala fa'akbirni an amara biha. Qala an dalil al-amadu rabbatana wa anzal wa anzal al-fad al-urata li'a ashari al-alata li'a Wa antara wa antaral hufatal uratal alata wa antaral hufatal uratal alata ria'an la'iyata tuwanuna fidunyan qala kuman talaka kala bistumaniya summa qala li yawma atadri man sa'il kultu Allah wa rasul alam fa inna jibril atakum dinakum Naam ahsanta barakallahu fikum hafizakumullah. Siap? Ya, bismillah. antumina billahi

Ya Umar. Ya Umar. Ya Umar kata terima nisa'il Kultu, Allah wa rasuluhu Allah. Qala fa'innahu Jibril atakum kalimukum dinakum rawahu Muslim. Naam ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah. Antum siap? Besok siap? Belum. Naam barakallahu fikum. La ba'as khair insyaallah. Barakallahu fikum hafizakumullah insyaallah taala kita lanjutkan namun sebelum dilanjutkan insyaallah taala besok uh, antum ya. Setorkan ya. Ya, ah, seorang antum. Besoknya lagi uh, siapa kemarin ya? Antum, antum. Antum. Ayo. Ya barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini wamin min iqamatis salati salatuha fil masajid ma'al jamaah. Termasuk tanda-tanda menegakkan salat atau makna menegakkan salat adalah salatnya seseorang di masjid-masjid bersama jamaah, eh jamaatul muslimin. Karena termasuk syiar Islam adalah salat berjamaah dan salat berjamaah hukumnya wajib bagi lelaki yang tidak ada udur yang syar'i. Mahum, hukum asalnya wajib. Oleh karena itu tidak diperkenankan dia menyengaja sholat di rumahnya tanpa uzur yang syar'i. Naam. Adapun wanita bagaimana wanita hukum asalnya justru sebaliknya, tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Paham ya? Naam, di rumah pun yang yang jelas sholat tepat pada waktunya. Adapun berjamaah itu tidak diwajibkan bagi enam wanita barakallahu fikum. Adapun kaum lelaki untuk dia diperbolehkan sholat di rumahnya ketika ada rukhsah mungkin sakit atau mungkin Naam barakallahu fikum, hujan, naam atau yang semisalnya. Adapun selainnya kembali ke hukum asal wajib salat di masjid-masjid bersama jamaatul muslimin. Semakin dijumpai imam dari kalangan ahli sunnah semakin afdal. Nah barakallahu fikum seperti itu. Bahkan solatnya seorang muslim di belakang imam yang dia itu muslim namun asi terkadang berbuat maksiat itu sah-sah saja. Paham ya? Sah-sah saja selama bacaan salatnya benar. Namun berhati-hati, jangan salat di belakang imam yang bacaannya keliru, kekelirunya sampai mengubah makna. Karena kalau sampai kekeliruannya mengubah makna, bisa dikatakan salatnya batilah. Mafhum? Misalkan dia bacanya seharusnya siratal ladzina an'amta alaihim, dia bacanya siratal ladzina an'amtu. Kan udah rusak maknanya. Adapun kekeliruan yang bentuknya tajwid, gunnah tidak digunakan ikhfa, diidghamkan idgham, diidharkan itu enggak sampai merusak makna. Paham? Itu enggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan jangan sampai salat di belakang imam yang na'am bacaannya bisa dikatakan salah kaprah. Salah kaprah itu kesalahan yang fatal yang merusak makna atau mengubah makna. Ikhwani fi dan azza wa tentunya itu dibahas dalam kitab fikih, namun bukan di sini pembahasannya. Kita lihat sini, fa innal jama'ata wajibatun 'alal a'yan, yakni 'alal ashkhas. Perhatikan baik-baik karena sesungguhnya salat berjamaah itu adalah wajib, diwajibkan atas per individu. Nah, barakallahu fikum, tentunya individu lelakinya itu istilahnya barakallahu fikum. Kemudian fakullu muslimin yaqdiru ala huduril masjid was salati ma'al jamaah yajibu alaihi dzalik. Dan Nam kata beliau, maka setiap muslim yang mampu untuk menghadiri masjid dan sholat bersama jamaah, maka wajib untuk melakukan hal tersebut. Adapun wanita hukum asalnya, kalau seandainya masjidnya tertutup dan aman dari pandangan lelaki ajnabiyah atau lelaki ajnabi barakallahu fikum, maka pada asalnya tidak dilarang, cuman afdalnya tetap sholat di rumahnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Jangan dilarang. Tapi Rasulullah masih mengatakan apa di akhir hadisnya? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Bahkan para ulama berdalilkan dengan ini, solatnya mereka barakallahu fikum hafizakumullah di rumah bagi para wanita itu lebih afdal hatta bahkan solatnya mereka di Masjidil Haram. Paham ya? Nah, di sisi apa? Dengan dalil yang sudah kita lewati tadi. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik daripada apa? Nah, lebih baik untuk mereka. Mahum? Karena hukum asalnya wanita memang di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan enam dalil yang sangat penting mengenai bahwasannya enam salatul mar'ah fi baitiha afdal min salatiha fil masajid. Paham ya? Solatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih afdal daripada solat di masjid-masjid. Walaupun tidak ada larangan kalau seandainya solat di masjid selama aman dari fitnah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Terus bagaimana kalau akhwat yang sudah bersadar kemudian solat di masjid masjid yang masjid umum, ya tentunya selama tidak aman dari pandangan lelaki ajnabi tutup. Jangan pakai tetap pakai cadar. Paham ya? Tapi kalau seandainya tertutup, aman dari pandangan lelaki ajnabi, hukum asalnya kembali hukum asal dibuka wajahnya. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azani wasakumullah kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nidaa falam yujib fala salatalahu illa min udrin." Barang siapa yang mendengar seruan azan Nah, atau mendengar adzan seruan untuk salat, falam yujib kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut, fala salatalahu. Maka enggak dianggap salatnya kecuali min udrin. Kecuali kalau kecuali kalau dia punya udur. Maksudnya enam salatnya dia itu enggak dianggap kecuali kalau dia punya udur, salat di rumah enggak masalah. Kalau ada udur yang syar'i, sakit misalkan atau hujan, paham ya? Walaupun para ulama masih Nah, berpendapat kalau hujan-hujannya itu hujan yang kira-kira masih mampu ke masjid walaupun menggunakan payung, itu nanti masuk dalam apa? Dalam kaidah yang penting yaitu apa? Nah barakallahu fiikum akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Paham ya? Mengambil sesuatu yang berat tapi dia mampu itu lebih baik daripada mengambil keringanan. Walaupun mengambil keringanan boleh-boleh saja. Enggak dosa juga antum surat di rumah Nah ketika hujan enggak masalah. Shallu fi buyutikum, ya kan? Shallu fi rihalikum, shallu fi buyutikum. Eh, ketika muadzin melihat keadaannya kok hujan, ditambahkan di dalam azannya, shallu fi rihalikum, shallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi kalau dia ingin, wah, ana kuat Kamu masjid lah pakai mantel atau pakai payung, Abdul, Salat bersama eh, solat eh, salat berjamaah bersama kaum muslimin. Paham ya? Nah, itu masuk dalam kaidah akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Nah, mengambil suatu perkara yang berat tapi dia mampu di dalam ibadah maksudnya ya, itu lebih baik daripada dia mengambil keringanan. Walaupun mengambil keringanan tidak berdosa. Paham maksudnya ya? Sebagian orang gitu kan, dia tetap mampu pakai payung ke masjid misalkan. Salat bersama na'am kaum muslimin. Ya afdal. Wa illa dia di rumah boleh enggak? Boleh. Keringanan, rukhsah. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azdani wasakumullah kita lihat di sini, walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi aw fi baitihi, limada syuri'al adzan? Kalau seandainya masing-masing orang itu justru salat di tempatnya, salat di rumahnya, kemudian apa tujuannya disyariatkan adzan? Adzan itu kumandangkan di masjid-masjid tujuannya agar orang itu memenuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu ada lafaz apa? Hayya 'alas shalah. Hanya 'alal falah, diperbaiki adanya. Jangan saking enaknya lantunan adanya hanya hayyalas salah, hayyalal falah, keliru. Hanya 'alas salah, Hanya 'alal falah. Ala. Paham ya? Karena biasanya anak jumpai adan-adan yang sebagian orang yang mungkin dia enggak lihat lafaz adanya itu hayyalas salah, hayyalas salah itu. Atau lal falah, keliru. Hanya 'alas salah, Hanya 'alal falah. Ainnya itu jangan di lewatkan. Mafhum? Mafhum? Ayo na'am. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukan. Paham ya? Ingat-ingat ya. Bukan itu enggak ada lal di situ, enggak ada la. Nah, maksudnya a, 'ala. Mafhum? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Naam barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam lafaz adzan aja juga ada aturan-aturannya. Kita lihat di sini. Lima syari'a an yakul al muadzin? Kenapa disyariatkan muadzin agar mengatakan hayya 'alas salat, hayya 'alal falah? Tujuannya apa? Nah, mari kita menuju salat. Kemarilah kalian menuju salat. Kemarilah kalian menuju keberuntungan. Kenapa kok disyariatkan untuk mengucapkan seperti itu? Tujuannya agar orang-orang yang dengar itu datang ke masjid gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, kita kita lihat. Ya'ni ta'alu sallu ma'al jama'ah fi ya azza wa jalla Maksudnya adalah kemarilah kalian, salatlah kalian bersama jamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah Allah maksudnya mana? Masjid. Karena masjid termasuk apa? Termasuk baitun min buyutillah. Mahum. Baik. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid maksudnya. Mahum, Ya, na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum illa man kana lahu udzurun kecuali kalau dia punya udzur. Perhatikan baik-baik kecuali apabila dia punya apa? Udzur. Nah, udzur punya alasan yang syar'i. Nah, sakit misalkan atau hujan, itu kan alasan syar'i. Nah, ada pun cuma malas-malasan atau istilahnya barakallahu fikum cuma eh, seenaknya sendiri jangan. Upayakan. Aw laisa indahu jama'atun atau memang enggak ada jamaah lagi. Nah, eh, enggak ada jamaah lagi barakallahu fikum dalam artian di situ memang kampung itu nggak ada masjid itu loh istilahnya. Eh, dan kalau mau ke masjid pun jaraknya itu sampai menghabiskan waktu sholat. Paham ya? Berarti kan semampunya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Na'am barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani fi din azza wa asakumullah dan jamaah paling sedikitnya berapa orang? Dua atau tiga? Dua. Jamaah paling sedikitnya dua orang. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan hatta ulama lughah eh, jamak itu paling sedikit dua. Dua itu sudah dihukumi apa? jamaah. Oleh karena itu antum pernah sholat jamaah enggak? Setiap hari sholat jamaah di kampung sama siapa? Sama sebulan. Dua orang aja. Naam, ya enggak masalah. Paham ya? Sholat jamaah. Sholat jamaah paling sedikitnya dua orang. Paham ya? Oleh karena itu dua orang sudah dikatakan jamaah. Dalilnya sangat banyak sekali. Bahwasanya aqaulul jam' isnan Jamak itu paling sedikitnya dua. Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Au laisa indahu masjidun." Atau memang dia tidak punya masjid. Fal yusalli fi makanih, maka boleh dia salat di tempatnya. Amman ladhi haulal masjid wa yasma'ul adzan. Adapun orang yang di sekelilingnya ada masjid dan dia mendengar adzan, wa huwa mu'afa, dalam keadaan dia sehat wa aminun dan aman fala salata lahu idza shalla fi baiti. Salatnya enggak dianggap kalau salat di rumahnya. Paham maksudnya ya? Ini tadi diperbolehkan ketika apa? Pertama punya udur. Kedua ketika apa? Memang enggak ada jamaah lagi yang lainnya. Di kampung itu enggak ada lagi yang istilahnya mungkin yang muslim cuma dia saja gitu istilahnya. Seperti itu. Kemudian atau apa? Atau dia enggak punya masjid maka dia boleh sholat di tempatnya itu. Adapun kalau nggak ada udur sama sekali, sholat di rumahnya tidak dianggap. Mahfum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din Kita lihat berikutnya ar-ruknus salis, rukun yang ketiga. Jadi rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada lima. Rukun Islam ada lima. Pertama syahadatain. Kedua salat. Ketiga nah ini. Paham ya? Ar-ruknus salis rukun yang ketiga itauz zakah, menunaikan zakat. Nah, zakat di sini tentunya ada yang sifatnya nah barakallahu fikum ditunaikan setiap apa? setahun sekali. ada yang ditunaikan nah barakallahu fikum hafizakumullah ketika sudah Naam mencapai nisabnya maksudnya zakat harta ya. Ada yang ditunaikan naam barakallahu fikum kapan saatnya dia panen dan juga sampai kepada nisabnya zakat. Itu nanti macam-macam bentuknya. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang diinginkan di sini di antaranya zakatul fitrah. Paham ya? Zakatul fitr. Nah, zakatul fitr itu tunaikan nah sebelum kita semuanya berangkat ke musola. Paham ya? Itu yang paling afdal tuh, yang paling terakhir yang paling afdal itu sebelum nam kita berangkat ke musola sebelum ditegakkan sholat id. Paham ya? Adapun sebelumnya sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak masalah mungkin karena kesibukannya atau karena tidak memungkinkan untuk dikumpulkan saat itu segera atau yang semisalnya maka boleh sehari sebelum Id atau dua hari bahkan. Tapi yang afdalnya ditunaikan ketika batal fajar Batal fajar antum sebelum ke musala ke lapangan itu langsung dikasihkan. Lebih afdalnya dikasihkan langsung kepada fuqara wal masakin. Boleh enggak ditumpuk dikumpulkan kalau orangnya amanah yang mengumpulkan tidak masalah. tamya Ya, pengumpulan itu amanah, benar-benar serahkan karena terkadang nggak amanah mereka. Orang kaya pun dapat itu loh. Dibagi rata gitu kadang. Allah alam ya. Itu kurang amanah karena sebenarnya untuk fakora wal masakin. Paham? Jadi lebih tenang kalau kita serahkan langsung. Kalau kami gitu, serahkan langsung kepada fakora wal masakin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena lebih tenang langsung sampai gitu loh. Aywan barakallahu fikum. Terkadang mereka kalau dikumpulkan di masjid-masjid itu, kalau misalkan dibagikan semuanya terdapat sisa, sisanya itu nggak dibagikan lagi, ditukar menjadi uang untuk dibagikan anak kecil ketika Idul Fitri habis salat Id. Biasanya kalau sebagian kampung ada yang gitu ya, uangnya tadi dibagi-bagikan. Ya berarti nggak terwujudkan orang yang zakat tadi. Ya? Orang yang zakat tadi pasokan beras istilahnya ya, nyerahkan beras tujuannya biar sampai kepada fuqara masakin, malah beras yang dia serahkan dijual. Ditukar menjadi uang akhirnya dibagikan anak-anak kecil setelah salat Id. Karena mereka salat di masjid. Paham ya? Ini maksudnya orang-orang sebagian orang-orang sufi atau yang semisalnya. Mahum. Ayo na'am barakallahu fikum. Musalla itu ya di lapangan, tanah lapang. Ikhwani fi din azza wa Kemudian sana nanti juga ada zakatul mal, zakat harta. Itu nanti pembahasan dalam kitab fikih ya globalnya kalau sudah sampai haul dan nisab. Paham ya? Kalau sudah mencapai apa? Haul dan nisab. Haul itu setahun penuh mulai dari dia menyimpan bukan harta inti yang dia pakai. Kalau harta yang berjalan terus yang dia pakai, maka itu nggak ada zakatnya. Paham ya? Tapi nam harta simpanan dia murni. Misalkan dia punya kelebihan harta simpan, simpan, simpan. Ternyata sampai setahun kok melebihi nisabnya. Nah, kalau diperkirakan dengan dengan emas ketika mencapai 85 gram emas murni senilai dengan itu, maka dia mengeluarkan zakat. Sebagian ada yang mengukur dengan dengan apa? Dengan perak. Paham ya? Dengan dengan apa? Dengan perak barakallahu fikum karena waktu itu mata uangnya dinar dan dirham, dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Mafhum? nah Dirham dan dinar berarti mana yang lebih mahal? Mana? Dirham? Dirham sama dinar mana lebih mahal? Dinar. Kenapa kalau lebih mahal? Karena dinar dari emas. Paham ya? Mata uang emas. Tapi dirham dari perak. Mafhum ya? Ewan barakallahu fikum bukan di sini pembahasannya. Yang jelas untuk menunaikan zakat itu adalah sesuatu hak kewajiban yang sudah Allah taala wajibkan. Kita lihat, wa hiya wa azza wa jalla fi amwalil aghniya lil fakara. Yang mana zakat tersebut? Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah yang mencakup zakat fitrah atau juga zakat mal atau yang semisalnya itu ada suatu kewajiban yang Allah telah wajibkan. Nah, barakallahu fiikum terhadap harta-harta orang kaya kemudian diserahkan kepada orang-orang fukara, orang-orang miskin. Nah sekarang kalau misalkan kita tidak kaya, tapi cukuplah istilahnya. Nah zakat fitrah bagaimana? Ya keluarkan. Tapi kalau benar-benar dia miskin, nggak bisa mengeluarkan, ya justru malah menerima. Paham ya? Nah misalkan satu orang, dia memang fakir miskin, cuman karena banyak yang ngasih akhirnya berasnya berkental-kental. Kita nggak usah ngurusin itu, biarin. Dapat lima kental pun biarin. Urusan dia, karena dia aslinya orang fukara itu loh. Orang yang tidak mampu ketika banyak orang zakat ke dia akhirnya berasnya apa? berkental-kental dan misalnya ketika waktunya masih ada menurut sebagian para ulama orang yang fakir tadi itu ketika mendapatkan beras berkental-kental kemudian dia menjadi bisa dikatakan mampu di situ maka ketika waktunya belum habis dia pun juga mengeluarkan zakat. apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Adapun awal mulanya dia enggak mengeluarkan zakat karena enggak mampu. mafhum Eh, na'am. Untuk masalah zakat fitrah boleh enggak diganti dengan uang? Wah, anak repot, anak enggak mau. Beras harus beli, harus berat bawa-bawa ke sana kemari. Mending dikasih uang aja. Nah, boleh enggak kira-kira? Pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh asy Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu bas rahimatullah alaih tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Al-Fadil Muhammad bin Hizam hafizallahu taala dan juga yang lainnya bahwasanya apa tidak diperkenankan diganti dengan uang. Kenapa? Karena memang seperti itu di dalam syariat. Nah, kalau misalkan dia bur atau yang semisalnya itu kan satu sah? Ya enggak? Satu sah itu berapa mut? Berapa, berapa mut? Empat mut. Paham ya? Empat mut itu pun para ulama berbeda pendapat mut yang mana ini? Raupan mana? Sebagian mereka ada, ada yang mengatakan raupan rojul mu'tadil min ahli Madinah. Paham ya? Raupannya lelaki yang sedang dari penduduk Madinah. Wa illa di sana di Arab sana, terutama di Madinah atau Mekah itu banyak orang jual apa? mut mut nabawi, ada yang bersanad. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah Anda sudah punya. Paham ya? Yang jelas apa barakallahu fikum mut tersebut nam sangat dibutuhkan. Memang ketika zakat fitrah atau yang semisalnya biar nanti enggak bingung kok ada yang 2 kilo setengah sih, ada yang kilo delapan. Intinya kalau antum masih bingung, jangan kurang dari 2 kilo setengah. Paham ya? Kalau seandainya dibikin 3 kilo bagus, sisanya sodakoh. Caranya gitu, lebih tenang. Paham ya? Nah seperti itu. Wah nanti anak masih khawatir belum sampai, khawatir belum mencapai takarannya. Langsung ada 3 kilo kalau dia masih ragu. Sisanya sodakoh. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Tapi kalau penyamutnya ya bisa ditakar sendiri. Nah mutnya itu ada yang bersanat ya, ada yang bersanat. Nah untuk saat ini ya Insya Allah adalah yang membuat duplikat namanya ya. Duplikat tuh bukan mut yang asli dari sana tapi sudah apa tiruan tapi ditakdil dicocokkan gitu loh. Paham ya? Dan insyaallah akurat insyaallah. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lihat di sini. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lis wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka itu ada enam hak atau kewajibannya harus diberikan kepada orang yang minta-minta, orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi kalau ada orang miskin kok minta-minta, dan benar-benar miskin, mungkin kakinya patah atau tangannya buntung, itu kita kasih nggak masalah. Walaupun kita tahu minta-minta nggak boleh, tapi kan posisinya seperti itu. Paham ya? tapi kalau yang minta-minta pengemis, gagah, kekar, paham ya? Nah, barakallahu fikum pendekar, pendek kekar. Paham ya? Misalnya pakai gitar nyanyi cari kasih. Oh, itu bisa kerja itu aslinya, cuman malas. Paham ya? Seperti itu milih-milih orangnya. Milih-milih orangnya. Oh, ternyata orangnya misalkan lumpuh, ya enggak. Nah, bahkan antum memberi orang yang sukanya berangan jalan itu, itu lebih bagus bagus daripada memberikan kepada pengemis tadi itu yang sifatnya pakai nyanyi dan semisalnya tadi. Paham ya? Terkadang orangnya berangan jalan kan ada. Antum ngasih mereka itu lebih baik, lebih bagus daripada ngasih nang pengemis yang nyanyi atau yang semisalnya itu. Ada nggak antum lihat badannya tegap-tegap besar, nggak sembarangan itu ya. Nah, itu biasanya orang kuliah putus itu juga bisa. Putus kuliah kemudian enggak punya biaya ngemis. Hati-hati ya. Jadi ini bukan sembarangan ini. Dan di dalam harta-harta mereka itu ada hak kewajibannya harus diserahkan kepada orang fakir atau orang miskin yang minta atau yang tidak minta. Yang tidak minta pun diberi juga. Naam. Kemudian berikutnya, walladzina fi amwalihim hakum ma'lum lis-sa'il wal mahrum dan orang-orang yang mereka memiliki harta, orang-orang kaya maksudnya, itu ada hak yang telah ditentukan hartanya untuk lisail untuk orang yang minta-minta dari kalangan orang masakin wal fuqara wal mahrum dan orang-orang miskin yang tidak minta. Adapun yang tidak miskin yang dia posisinya mampu bekerja kerja. Jangan suka minta-minta karena minta-minta hukumnya asalnya adalah haram kecuali yang dikecualikan oleh karena itu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahmatullah alaih mengarang sebuah kitab yang sangat bagus Dhammul Masalah tercelanya meminta-minta karena minta-minta itu bukan kemuliaan. Orang bisa dikatakan hina karena dia sering minta-minta. Paham ya? Minta sekali diberi nanti minta lagi. Paham ya? Seperti itu. Karena kebiasaan minta-minta seperti itu. Bahkan yang terbaik bagaimana? Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Paham, Dir? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Gini, Maksudnya apa maksudnya antum? Eh, maksudnya memberi itu lebih baik daripada meminta. Mafhum? Ini tanpa pandang bulu apakah dia meminta enam dari atas kemudian yang memberi di bawah atau atau yang semisalnya itu maknanya hanya sekedar apa ungkapan. Pak maksudnya ya? Nah, intinya orang yang beri itu lebih baik daripada yang minta. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa apabila tidak ada faktor yang mengharuskan meminta sebagaimana yang tertera di dalam hadis qabisah rawahu muslimun maka jangan minta-minta jangan minta-minta Nabi Daud alaihissalam makan dari apa jerih payah kerja beliau sendiri apalagi kita yang bukan nabi tentunya harus semangat paham ya kerja itu enggak harus apa enggak harus membanting tulang sekuat mungkin yang penting dia kerja paham ya yang penting dia kerja enam semampunya paham itu ya barakallahu fikum seperti itu Maksudnya di situ ada pendalilan, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam meminta-minta. Minta sedikit dong lauknya, minta sedikit permennya, minta sedikit jajannya, hindari. Paham ya? Kalau punya uang sendiri beli. Jika mereka misalkan jika dia mampu beri, beri, bukan malah minta. Tapi kalau kita ini misalkan faham khawatir dari minta, kita malah ngasih duluan. Paham ya? Itu hindari ya. Walaupun kelihatannya kecil ya, walaupun kelihatan kecil itu diupayakan apa? semaksimal mungkin dihindari. Nah, kalau seandainya kita misalkan khawatir nanti terjatuh dalam minta, pinjamlah nanti anak ganti. Tapi benar ada rasa untuk mengganti, bukan semata-mata tuh hilah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ya, jangan sampai dibiasakan kita suka minta-minta atau istilah kasarnya mengemis, jangan. Nah, barakallahu fikum. Percaya dengan zat yang di atas langit pasti semuanya dapat insyaallah taala. Ikhwani fi din azan wa takumullah, fahiya haqqun wajibun wa laysat sunnatan aw mustahabbatan aw tabarruan. Yang namanya harta-harta tersebut yang ada pada orang kaya, nah barakallahu fikum, maka itu adalah hak yang wajib bukan semata-mata sunnah atau mustahab, walaupun sama artinya ya, sunnah, mustahab, mandub. Itu sama semuanya, masnun sama. Aw tabarruan bukan semata-mata pemberian secara cuma-cuma atau pemberian yang sifatnya pemberian nah bukan tapi memang wajib itu loh ya wajib kalau sudah sampai nisabnya dan juga sampai haul haul setahun penuh nisab itu batasannya wajib mengeluarkan zakatnya setengah persennya faman addaha bitibi nafsin qubilat minhu maka barang siapa yang menunaikan zakat nam dengan kerelaan kelapangan jiwanya sendiri maka diterima darinya maksudnya tanpa di eh, barakallahu fikum dipaksa tanpa diminta-minta dia langsung sedekah, langsung dia mezakatkan diterima. Tapi kalau yang enggak mau zakat bagaimana? Waman man amin ada ada'iha fa in kana munkiran liwujubiha fa kafir. Dan barang siapa yang na'am barakallahu fikum hafizakumullah menghalang-halangi tidak mau mengeluarkan zakatnya dalam keadaan dia mengingkari wajibnya zakat, maka dia kafir. Enggak wajib zakat itu enggak wajib katanya. Itu kafir hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Nah, barakallahu fikum karena orang yang suka mengumpulkan harta, eh, sukanya nimbun saja harta ditumpuk-tumpuk ketika sudah datang saatnya untuk zakat, sudah melebihi nisabnya dan haul dia tetap tidak mau ngeluarin zakatnya, itu nanti dikasih kabar gembira di akhirat nanti. Orangnya dikasih kabar gembira yang tidak mau zakat itu. Eh, kabar gembiranya apa? Dengan adab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana firman-Nya itu? Yang sebelumnya? Alladzina yakzibun ha? Walladzina yaknizuna Naam. Paham ya? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim gitu ya. Naam, orang-orang yang mereka mengumpulkan, menimbun harta berupa emas dan perak dan mereka tidak mau menginfakkan di jalan Allah, kasih kabar gembira kepada mereka. Fabashirhum, kasih kabar gembira kepada mereka. Dengan apa? Adab yang pedih itu kabar gembiranya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Yang jelas hati-hati karena na'am barakallahu fikum menimbun harta dalam keadaan dia tidak mau menunaikan zakatnya atau hak yang wajib yang harus dikeluarkan, itu justru menjadi petaka dan bala nanti kemudian hari. Kita lihat Wa in kana mu'tarifan wujubiha walakin man'ahu al-bukhl min ikhrajiha. Kalau seandainya dia ngakui, aku ngakui bahwasanya zakat itu wajib, tahu. Tapi apa? Tapi dia tidak mengeluarkan karena pelit. Paham ya? Dia tahu kalau zakat itu wajib, cuman dia enggak mengeluarkan zakat karena pelit. Paham ya? Ini enggak sampai tingkat kafir ya. Tidak sampai tingkat kafir. Tapi bagaimana? Fa innahu yajibu ala waliyil amri, maka wajib ngambar kalau fikum bagi pemimpin Eh, atau wajib atas pemimpin atau pemerintah untuk apa memaksanya mengambil zakatnya secara paksa dan memberikan hukuman kepadanya an yakhudaha minhu qahran wa yu'azzirahu wa yu'addibahu maka wajib bagi pemerintah untuk apa mengambilnya secara paksa dan memberikan hukuman kepada orang tersebut dan berikan adab nah itu seharusnya seperti itu ya bukan malah ditolong dibantu paham ya nah tidak mau apa tidak mau mengeluarkan zakat malah dibantu ditolong akhirnya nah tetap tidak dikeluarkan juga jangan justru dia harus datang terjun langsung nah barakallahu fikum seperti itu ikhwani fid din azani wazakumullah wa in kana ma'ahu syaukatun wa junudun wa uddatun yamtani'u bihim sekarang hati-hati ada beliau namun jika orang yang tidak mau bayar zakat tersebut punya kekuatan punya tentara-tentara eh, punya juga nah barakallahu fikum habibakumullah persiapan-persiapan yang kuat perbekalan yang kuat untuk menghalang-halangi tidak mau mengeluarkan zakat, fa'ala walil amri an yujaysha al-jaysha liqitalihi hatta yu'addiya zakah. Masya Allah. Maka wajib bagi pemimpin, maka wajib atas pemimpin untuk apa? Mempersiapkan tentara-tentara. Nah, mempersiapkan tentara-tentara untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat tadi hingga dia mau menunaikan apa? zakat. Kisahnya akan kita baca nanti yaitu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu ketika Rasulullah meninggal dunia banyak dari kalangan orang-orang Arab yang langsung kufur, tidak mau zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Wallahi la uqatilanna man farqa bainas salati waz zakat. Nah, seperti itu. Demi Allah sungguh aku akan merangi mereka, orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena salat dan zakat itu enggak bisa dipisahkan. Karena itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Paham? Nah, oleh karena itu Abu Bakar merangi mereka hingga mereka semuanya akhirnya apa? Nam kembali eh, mau menunaikan zakat sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat perjuangannya Abu Bakar Siddiq, kita lihat kama qatala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau merangi mani'iz zakat fi khilafatih. Beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat di masa-masa kepemimpinan beliau. Karena waktu sebelum meninggalnya Rasulullah semangat mereka. Tapi ketika Rasulullah meninggal, banyak dari kalangan orang Arab yang mereka kufur lagi, enggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Hingga Umar bin Khattab pun apa? Na'am barakallahu fikum, nah menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq itu benar. Benar. Nah, karena apa? Karena Abu Bakar Siddiq mau menumbuhkan kembali di zaman Rasulullah gitu ya. Rasulullah enggak pernah memisahkan antara salat dan zakat. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, siapa namanya Abu Bakar Siddiq? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq? Siapa? Abdullah bin Utsman. Nanti dihafal ya. Ini lihat enggak masalah sekarang tapi berikutnya dihafal. Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah itu Abdullah bin Utsman. Jangan sampai lupa ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nam dari kalangan lelaki yang paling Rasulullah cintai. Paham ya? Ya Rasulullah, siapa dari kalangan lelaki yang paling kau cintai? Abuha, bapaknya Aisyah. Ya, Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan wanita Aisyah, dari kalangan laki Abuha bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Naam. Kita lihat, amma idza kana yajhadu wujubaha wa yaqul laysat az-zakah wajibatan wan nasu ahrar fa hadha yustatab fa in taba wa illa murtaddan wal iyadu billah hati-hati. Kalau seandainya ada pun orang yang dia itu menentang wajibnya zakat dan dia mengatakan zakat itu enggak wajib. Eh, manusia itu bebas merdeka, terserah mereka membayar membayar enggak enggak. Maka ya orang seperti ini apa? Yustatab. Disuruh taubat. Kalau taubat kalau enggak mau kutil, dibunuh. Paham ya? Kalau enggak mau dikutil, dibunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum murtad dan tapi dalam keadaan murtad itu billah. Murtad itu juga kekal dalam neraka ya hati-hati ya. Murtad itu juga kekal di dalam neraka karena murtad itu masuk dalam kategori na'am kekufuran juga karena orang kafir itu ada dua jenis, orang kafir yang asli awal, ada orang kafir yang murtad dari agama Islam. Paham? Ya na'am barakallahu fikum kata beliau wal a'yadu billah. Na'am berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azan wa naam kita ambil satu lagi karena sekarang kita mendekati Na'am barakallahu fikum bulan Ramadan ar-ruknur rabi' rukun yang keempat saumus syahri Ramadan. Puasa 6 bulan Ramadan. Boleh antum ucapkan puasa Ramadan, boleh antum ucapkan puasa bulan Ramadan. Dua-duanya boleh. Yang istilahkan Ramadan enggak masalah juga. Atau bulan Ramadan juga boleh. Paham ya? Dalilnya banyak sekali. Nah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min Barang siapa yang puasa Ramadan, eh, barang siapa yang puasa Ramadan, bukan puasa di bulan Ramadan. Ini maksudnya penamaan boleh bulan Ramadan, boleh Ramadan itu ya. Boleh Ramadan, boleh bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min Diampuni dosanya yang telah lalu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang telah lalu akan yang akan datang? Hmm? Yang telah lalu. Benar. Benar ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fillah din masa wasakumullah itu yang berkaitan masalah apa? Masalah Ramadan. Yang bulan Ramadan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Nanti akan kita lewati. Saum syahrul Ramadan min kulli sanatin, puasa bulan Ramadhan setiap setahun sekali. Setahun itu enggak terulang dua kali puasa Ramadhan hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Mafhum? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu jangan sampai terluputkan, terlewatkan gara-gara pekerjaan duniawiyah. Banyak orang-orang yang mungkin di masa-masa Nah barakallahu fikum panen Eh, datang waktu bulan Ramadan ketika lagi panen padi. Akhirnya mereka lebih mengedepankan panen padi daripada puasanya. Alasannya ini ini uzur, ini capek kalau kita enggak kalau kita enggak buka capek. Tapi kenapa kok dia malah mengedepankan kepentingan dunianya padahal bisa ditunda istilahnya ya atau bisa dikerjakan di waktu yang lain. Paham ya? Kalau dia mengerjakan kan enggak harus seharian full, penuh. Bisa. Nah, tapi kalau untuk alasan itu enggak bisa. Alasan yang diperbolehkan sakit, safar, atau udur syar'i yang lainnya. Paham ya? Adapun kalau alasannya kerja tidak bisa. Paham ya? Upayakan semaksimal mungkin ikhwan fil din, a'azza jazakumullah menjaga puasa Ramadan ini. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada seribu seribu bulan khairu min alfi syahr di malam tersebut para malaikat turun bahkan dipimpin oleh apa ar-ruh yaitu malaikat Jibril alaihissalam tanazzalul malaikatu waruhu fiha ruh itu Jibril situ maksudnya paham ya nah barakallahu fikum ikhwan fid din azza namun perlu diperhatikan Al-Qur'an turun ke ngambar kalafikum di bulan Ramadan itu duf'atan wahidah sampai ke langit dunia. Adapun dari langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? secara berangsur ansur sesuai dengan si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Seperti itu. Nah, terkadang turun ayat hijab, terkadang turun ayat pengharuman khomer, terkadang turun ayat yang ini dan itu, paham ya? Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama mengumpulkan apa? Ashab, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an ini ini ini ini. Paham? Adapun kalau malam Lailatul Qadar itu adalah turun yang secara duf atau wahidah. paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum ila sama'id dunya. Yang mengatakan Al-Qur'an turun pada 17 Ramadan kurang tepat dan berseberangan dengan dalil. Paham ya? Karena 17 Ramadan apakah malam Lailatul Qadar? Hah? Bukan kan? Bukan, tapi orang-orang itu memperingati hari nuzul Quran. Ya, 17 Ramadan. Keliru ya? Malam Lailatul Qadar tidak terjadi pada 17 Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Carilah di malam-malam 10 malam terakhir." Nah, dari bulan Ramadan. Itu pun malam-malam yang apa? Yang ganjil. Itu pun malam-malam ganjil ada yang dikhususkan lagi malam 27. Tapi tidak mengharuskan terkadang bisa di malam yang lainnya intinya tanda-tandanya sudah sebutkan mengenai tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Na'am barakallahu fikum. Tanda-tandanya apa di antaranya? Naam turun hujan. Malam itu tenang. Eh, terkadang turun hujan. Paginya kalau antum melihat awal kali terbit matahari itu tidak ada apa? Tidak silau. Jadi terbit dalam keadaan dilihat oleh mata itu enak. Nah, Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau masih ada syu'a itu yang silo yang kita ketika munculan silo biasanya. Nah, itu berarti bukan tandanya. Tandanya macam-macam, ada yang di malam harinya hujan. Mahum, ayo na'am barakallahu fikum yang jelas mau tidak mau ketika sepuluh malam terakhir kita menghidupkan ibadah di sepuluh malam terakhir tersebut tahu atau tidak tahu kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita nggak tahu. Intinya kita kan menghidupkan hari-hari tersebut. Paham ya? Walaupun kita nggak tahu pasnya yang mana gitu loh. Tapi kan dapat jelas ada di situ. Naam, ikhwan fil din azza wa jazakumullah seperti itu. Ila qouli ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Sebagaimana atau sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahr, itu bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya adalah apa? Hilal. Hilal tanggal 1 Ramadan, maka puasalah. Ini bahwasanya apa barakallahu fikum dalil yang menunjukkan puasa Ramadan itu ada adalah wajib. Paham ya? Dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan apa? Wajib. Karena dulunya puasa Ramadan itu enggak wajib. Dulunya yang mau puasa silakan. Yang mau mau enggak puasa enggak masalah tapi bayar fidyah. Bayar apa? Bayar fidyah. Ayat yang nam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah juga. Paham ya? Nah barakallahu barakallahu fikum nanyutiku yutiqunahu Fidyatun ta'amu miskin. Nah, barakallahu fikum bagi orang-orang yang mampu untuk puasa, maka bagi mereka boleh enggak puasa dan memberi makan apa setiap harinya orang miskin, satu orang miskin. Paham ya? Nah, tapi setelah itu dihapus dengan ayat yang sudah kami sebutkan tadi, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, enam hilal tanggal satu Ramadan, maka hendaknya dia apa? berpuasa. Nah, barakallahu fikum dan tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan kecuali kalau ada udur syar'i seperti sakit, safar atau yang semisalnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar maka boleh tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, menggantikan di hari-hari yang lain. Nasallahu salamatan afiyah. في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين